sabu Atanapi kaum dangu ngalangkungan streaming Radio Roja Bandung di manawii Ayana Alhamdulillah Haiina orang patepangdaidinahat K2 di Subang anu biasa di Mesjid Agung kemargi ayah hiji sarang sanes hal orang alihkan helaka dia duka sementawis duka sementerus duka sementahun tapi tema orang tetap ngabahas asbabu ziyadatil iman wa nuqsanihi kita sudah membahas beberapa penyebab bertambahnya iman Pertama ilmu Yang kedua membaca dan mentadabir, mentadaburi Al-Quran Sebenarnya membaca dan mentadaburi Al-Quran termasuk rincian dari ilmu Sebab muallif hafizahullahu ta'ala setelah menjelaskan bab ilmu sebagai penambah iman di akhir bab tersebut beliau menyatakan amma abwabul ilmi syar'i lati yuhsalu biha ziyadatul iman fakathiratun jiddan Adapun pintu-pintu ilmu syar'i yang bisa menghasilkan pertambahan iman itu sangat banyak Ujmilu ba'daha fi mayali Akan aku jelaskan secara global Sebagai berikut Yang pertama adalah Qiraatul Quran wa tadabburihi Membaca Al-Quran dan mentadaburinya Nah penjelasan tentang hal itu sudah kita terangkan di bulan yang lalu Sekarang kita masuki pintu kedua dari ilmu syar'i ini. Pintu kedua adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ulia. Pintu kedua yang bisa menambah iman kita adalah mengetahui asmaul husna. Nama-nama Allah yang sangat indah dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi. Berkata muallif hafizahullah ketika menerangkan poin ini. Fa inna ma'rifata asma'il husna wa sifatihi al-waridah fil kitab wal sunnah والتي تدل على كمال الله المطلق من كافة الوجوه liman a'zama abwabal ilmi allati yuhsalu biha ziyadatul iman wal insighal bi ma'rifatiha wa fahmiha wa bahthi tami anha mustamilatun ala fawaid kathirah wa azimah Sesungguhnya mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam kitab dan sunnah dan yang menunjukkan kesempurnaan Allah secara mutlak dari seluruh aspek. Bagi orang yang mengagungkan pintu-pintu ilmu yang bisa menghasilkan pertambahan iman dan menyibukkan diri untuk memahaminya, mengetahuinya, membahasnya secara mendalam akan menghasilkan faidah yang sangat banyak dan sangat agung. Minha diantara faidah dari mempelajari al-asmaul husna, dari mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah Pertama, anna ilma tauhid asma was sifat asraful ulum wa ajalluha alal itlaq fal istighalu bi fahmihi wal bahthu anhu istighalun bi a'lal matalib wa husuluhu lil 'abdi min asrafil mawahib pertama sesungguhnya ilmu mentauhidkan asma dan sifat Allah adalah semulia-mulia ilmu seagung-agung ilmu secara mutlak menyibukkan diri untuk memahami asmaul husna dan sifat-sifat Allah berarti menyibukkan diri dengan seagung-agung ilmu sudah sering kita jelaskan di beberapa pengajian yang lalu di Subang ini juga kenapa ilmu tauhid kenapa ilmu tentang asma dan sifat Allah Dianggap seagung-agung ilmu, sepenting-penting ilmu, setinggi-tinggi ilmu. Karena para ulama menyatakan anna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Keutamaan suatu ilmu sangat ditentukan oleh keutamaan objek yang dipelajari oleh ilmu itu. Kalau objek yang dipelajari ilmu itu adalah objek yang penting Berarti ilmu yang mempelajari objek penting itu juga ilmu yang sangat penting Contoh Kesehatan Penting nggak bagi kita, bagi manusia? Ya penting Maka ilmu tentang kesehatan adalah ilmu yang penting Sepenting kesehatan itu bagi kita Ilmu ekonomi penting-penting karena ekonomi penting bagi kita. Militer apakah penting-penting? Maka ilmu tentang militer adalah ilmu yang penting. Sedangkan bagi manusia khususnya muslim Perkara yang terpenting dalam hidupnya Perkara yang teragung bagi dirinya Adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih mulia daripada Allah. Tidak ada yang menjadi penyebab utama dari seluruh kehidupan di dunia ini daripada Allah. Allah lah sepenting-penting zat, sepenting-penting perkara, seagung-agung dan setinggi-tinggi perkara di alam jagat raya ini dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang lebih penting, lebih agung, lebih tinggi, lebih besar daripada Allah Azza Karena Allah adalah perkara yang terpenting, teragung, maka mempelajari tentang Allah berarti mempelajari perkara yang paling penting dan paling agung. Maka ilmu tentang Allah adalah Ilmu yang terpenting karena mempelajari objek yang paling penting. Sedangkan ilmu tentang Allah tidak dipelajari dalam ilmu kesehatan, tidak dipelajari di dalam ilmu ekonomi, ilmu sosial, tidak dipelajari dalam ipoleksosbudmil hankam ya tidak juga dipelajari dalam ilmu tafsir, tidak dipelajari dalam ilmu hadis, tidak dipelajari juga dalam ilmu fiqih. Tapi tentang Allah dipelajari dalam ilmu tauhid. Oleh karena itu tauhid ilmu tauhid adalah sepenting-penting ilmu bagi kita. Terlebih nanti kita akan jelaskan efek dari mempelajari ilmu tauhid. Efeknya apa? Bertambah iman. Efeknya apa? Bertambah takut kepada Allah. Efeknya apa? Bertambah cinta kepada Allah. Efeknya apa? Bertambah roja kepada Allah. Roja harapan. Efeknya apa? Bertambah tawakal kepada Allah. Dan efek-efek positif lainnya. Inilah faidah yang pertama. Faidah kedua, tadi faidah pertama disebutkan ilmu tauhid adalah sepenting-penting ilmu. Ilmu tauhid lebih penting daripada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu akidah karena ilmu tauhid mempelajari objek yang terpenting bagi kita itu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifatnya. Faidah kedua, anna ma'rifatullah tad'u ila mahabbatihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil amalilah wa hadha 'ainu sa'adatil 'abdi wala sabila ila ma'rifatillah illa bi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa tafaqquh fi fahmi ma'aniha kedua mengenal Allah mengetahui Allah bisa mengakibatkan tumbuhnya rasa cinta kepada Allah. Dalam waktu yang bersamaan takut. Baik khasyah maupun khauf, dua-duanya takut. Khasyah takut, khauf takut. Bedanya apa? Sering dijelaskan, kedai orang jelaskan deh. Bertambah juga rojaknya. Bertambah ikhlas dalam beramal untuk Allah Dan ini adalah inti dari kebahagiaan seorang hamba Seorang hamba baru merasakan kebahagiaan Kalau dia merasakan mahabbah, khasyah, khauf, roja, ikhlas, tawakal Hanya kepada Allah Baru tenang, baru bahagia Dan tidak ada jalan untuk bisa mengenal Allah kecuali dengan memahami asma dan sifat Allah. Memahami maknanya, baru kenal siapa Allah. Dalam bahasa kita ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Benar. Kita tidak akan mungkin mencintai Allah kalau kita nggak kenal tentang Allah. Kita nggak akan takut kepada Allah kalau kita nggak kenal Allah. Kita nggak akan rojak berharap kepada Allah kalau kita nggak kenal tentang Allah. Kita juga nggak akan tawakal kepada Allah kalau kita nggak kenal Allah. Contoh umpamanya ketika kita mengenal bahwa Allah itu Rahman dan Rahim. Allah itu Wahab. innaka antal Wahab, Maha Pemberi. Allah itu Karim. Karim itu apa? Berehan kata orang namanya. Apa bahasa Indonesianya berehan teh? Dermawan. Dermawan dalam hal apa? Oh, dalam segala hal. Mau muslim mau kafir Allah kasih itu nikmat dunia ya. Tidak mentang-mentang kafir sia matara ibadah ke orang ya. Dimiskinkan sia ke orang. Apa begitu? Hmm, tuh, banyak. Ada nggak orang miskin, orang eh, orang kafir yang kaya? <laughs> Banyak, lebih banyak dibanding yang miskin yang merenya. Di orang mah. Nah, bagur Allah mah. Diberi kesehatan, diberi jabatan, diberi kesenangan di dunia. Itu orang kafir, oh, apalagi orang-orang mukmin. Terus Kabageran Allah kedermawanan Allah bisa terlihat dari ketika Allah memberi balasan atas amal manusia. Allah tidak pernah memberi balasan yang setimpal. Tapi kalau memberi balasan apa? Berlipat. Man ja'a hasanah falahu ashru amthaliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan dia akan diberikan pahala berapa kali lipat? Sepuluh kali lipat. Dalam ayat lain Orang yang berinfak di jalan Allah diganti 700 kali lipat dan berlipat-lipat lagi. Bagir Allah madermawan dan puncak kedermawanan Allah terlihat dengan diberikannya surga kepada orang yang beramal dengan amalan yang tak seberapa. Sehebat-hebat amalan yang dilakukan oleh manusia tidak pantas kalau dibayarnya dengan surga amalnya nggak seberapa, uh balasannya surga yang luar biasa. Makanya surga itu bukanlah balasan atas amal manusia. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya, tapi karena apa? Karena rahmat Allah. Dan terpantas pantas atau surga yang begitu hebat kenikmatannya diber, diberikan sebagai balasan bagi amal yang enggak seberapa. Sama dengan begini, ada orang yang kaya raya, konglomerat dia, uangnya tek-tekan, triliunan, terus bagur. Dia melihat tetangganya susah, dicalukan ujang kadia Dicalukan tadi geroan. Dicalukan tadi apa? Dipanggil. Iya sapu. Pangnyapukan eta teras. Tepira ngan ukur opat kali dua meter sing sapuken. Disapu. Sejam beres enggak? Ah, moal sejam atau menit segananya beresnya. Ngoprot kesang moal. Moal tiba bergek henteu henteu ngos-ngosan tuh capek henteu Paling semenit beres, tidak ada tenaga besar yang dikeluarkan. Setelah beres, tah buruhna 10 miliar. Pantas tak buruh 10 miliar dipakai upah untuk nyapu teras 2 kali 4 meter? tepantas pantas. Maka semua orang bilang etama mah sanes buruh eta kanya kanyaah we nya. si juragan ka anu disuruhna sanes buruh dah tepantas. Tasasak itu Jadi surga yang begitu hebat diberi, diberikan kepada hamba bukan karena balasan bagi amalan hamba, etama karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah Kedermawanan Allah bisa dilihat dari bagaimana Allah memberikan surga kepada orang-orang yang beriman. Bahagia Allah. Allah maha pemberi rizki Allah pemberi kesehatan Allah maha mengatur segala kehidupan Allah maha ini semua kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia Dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla Mengetahui Allah tuh begitu sifatnya ada nggak rasa cinta kita kepada Allah? Ya, tangbara kepada Allah artinya kita punya tetangga kaya, baiknya bukan main kepada kita. Setiap hari diantaranta sangu dengan lauk paukna nih gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya hatur lumayan sangu nasa magic jam, magic com gitunya Tak yau hulu domba tos asa karu am sambal na lauk na jengkol na petai na hatur lumbayan setelah itu mangga ditampi salam tempel Jowok teh amplop sagepok 10 juta tiap hari begitu bayangkan bagurna luar biasa terus itu tetangga yang kaya ada bicara kalau mau jalan-jalan ke kota shopping pakai mobil saya Mercy yang baru keluar dari toko tuh. Diplastikan kene. Mangga silakan. Bensinnya sudah full. Dina koropak kotakna aya uang recehan untuk Pak Ogah, untuk parkir, untuk tol segala macam bebas. Silakan. Abdi tetiasa nyupir, ayah supirna kantun selewe. Tiap hari begitu. Bagus ya jelema. Coba bagaimana perasaan kita ke orang itu? Suka enggak? Suka. Cinta enggak? Cinta. Ini orang tetangga baik amat, saya suka kepada dia. Kalau ketemu ramah, selalu memberi, selalu memberi santunan. Saya serasa hidup, wah luar biasa. Timbul rasa cinta. Itu cacat kepada orang yang baik seperti itu. Allah lebih baik lagi daripada dia. Daripada orang tadi yang saya gambarkan dengan gambaran tadi Allah lebih baik maka mengetahui Allah itu sangat karim dermawan Allah itu penyayang Rahman, Rahim, Wahab, Razak pemberi rizki, pengatur seluruh kehidupan ah muncul rasa cinta kepada Allah ya terus selain rasa cinta kita mengenal Allah Allah itu syadidul iqab apa siksanya dahsyat bagi orang-orang yang durhaka. Kalau mau melihat kedahsyatan siksa Allah, lihat aja neraka. Baru melihat gambaran neraka luar biasa. Di dalam neraka, uh luar biasalah. Di Selacau itu setiap Jumat sekarang sedang dibahas tentang neraka, setiap khutbah dan sampai pada penjelasan tentang jenis-jenis azab di dalam neraka. Ih, mengerikan itu. Ada yang orang dikumpulkan dalam bentuk buta, tuli dan bisu dan berjalan dengan wajahnya. Dua tangannya disatukan, disatukan dengan tengkuk lalu dibelenggu sambil digusur. Sementara seluruh tubuhnya sampai lehernya dipenuhi dengan katiran. Katiran itu ter. Ter itu artinya logam yang cair. Kenapa logam mencair? panas luar biasa, penuh kebayang. Sementara wajahnya terbuka tapi ditutupi oleh api. Dari atasnya dikucurkan cair panas. Panasnya puncak sehingga tembus ke ubun-ubunnya, masuk ke kepalanya, masuk ke dalam tubuhnya dan meluluh lantakan seluruh isi tubuh dan ngocor di kehanap tembus. Saking panasnya itu cair. Pokoknya mengerikan luar biasa. Maka mengetahui Allah syadidul iqab muncul rasa apa dalam hati kita? Takut, ruh takut, siun doraka ka Allah. Allah itu Muntakim inna minal mujrimina Muntakimun kami kepada orang-orang durhaka itu maha pembalas. Allah itu dendaman. Muntakim itu pembalas. Terus Allah Subhanahu wa taala sangat super cemburu Seseorang sahabat menyatakan, seandainya aku melihat seorang laki-laki berdua-dua sama istriku, aku akan tebas leher laki-laki itu dengan bagian punggung dari pedang. Pedang itu kan ada yang bagian tajamnya, ada yang bagian punggungnya kurang tajam. Dipenggal, mana yang lebih menyakitkan dengan tajamnya, dengan punggungnya. Dengan punggungnya kalau dengan tajam cet ngegelenceng. Langsung mau ke karasana naonnya si gana meren. Tapi kalau dengan bagian punggungnya ngegelenceng mau hente, tapi meren potong behengna. Sakitnya melebihi dari dibanding dengan tajamnya. Saat namanya. Aku akan penggal dia dengan bagian ini. Kata Rasul sallallahu alaihi apakah kalian merasa takjub dengan kecemburuan saat kepada istrinya? Demi Allah aku lebih pencemburu daripada saat. Demi Allah Allah lebih pencemburu daripada aku Allah itu sangat-sangat cemburu kepada hambanya. Makanya ketika hambanya terlihat menyembah kepada selain Allah, murkanya bukan main. Ana agna syurakai ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu syirkahu. Kata Allah, Aku ini zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan Lalu dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan yang lain Menyembah, beribadah, membagi nuat, niat Ya, 99% untuk Allah 1% untuk manusia Diniatkannya begitu maka kata Allah taraktuhu wa syirkau, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syirik yang dilakukannya, enggak akan diterima. Saking murkanya Allah, saking cemburunya Allah. Nah, mengetahui Allah itu maha pencemburu. Mengetahui Allah itu maha pembalas. Mengetahui Allah itu maha dahsyat siksanya. Muncul rasa apa? Takut. Cinta ada, takut juga ada. Apa mungkin cinta dan takut bersatu dalam satu hati? Mungkin. Ya, Cinta dan takut ini kan dua hal yang bertolak belakang. Jangankan cinta dan takut, cinta dan benci aja kadang-kadang bisa bersatu sehingga ada peribahasa benci tapi rindu. Disebutnya istil diistilahkan dengan sebutan ambivalen. Dua perasaan yang bertolak belakang menyatu dalam hati benci tapi rindu ingin ketemu gitu ya. Biasanya para ABG yang begitu tuh. Ini cinta tapi takut seorang istri cinta banget kepada suaminya karena baiknya suaminya. Ada nggak rasa takut kepada suami? Ada. Takut suaminya nggak perhatian lagi. Takut suaminya marah nggak ngabaudan. Takut suaminya pundung terus kabur. Takut suaminya kawin lagi. Ya. Yeah. Ada rasa cinta dengan takut bersatu dalam hati? Banyak. Tanya ke istri masing-masing. Umi, cinta nggak ke Abi? Cintalah. Takut enggak? Enggak, sok buktikan <laughs> kawin deh si orang mah. <laughs> Pasti enggak nangis seperti itu. Raja Apa raja? Berharap. Melihat Allah itu pengampun. Allah berfirman dalam hadis kursi ya Adam, "Lau balagat dunubuka ana as samin Thumma astaghfartani faqad ghafartu lak." Hai Bani Adam. Seandainya dosamu itu memenuhi langit. Seluruh langit penuh oleh dosamu. Tapi kemudian engkau minta ampunan kepadaku, pasti akan aku berikan ampunan. Jadi walaupun dosa yang kita lakukan sangat banyak, saking banyaknya langit ini penuh, padahal langit ini sangat besar dan luas. Tapi penuh oleh dosa kita. Seandainya dosa kita mencapai jumlah sebanyak itu. Tapi datang kepada Allah bertobat minta ampun, dihapus itu semuanya. Allah mah maha pengampun, Allah mah ghafurur rahim. Dan kalau seorang tobat, kalau seseorang beristighfar, Bukan hanya diampuni dosanya saja. Pahala juga diberikan, dosa dihapus tuh. Pahala diberikan, Allah bangga, Allah buka pintu-pintu rizki, Allah turunkan rahmat berupa hujan, Allah berikan anak-anak yang banyak kepada orang seperti itu. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Lihat umpah surah apa? Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Terus yursilis samaa 'alaikum midrara. Terus wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin jannatin wa anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah. Kalau kamu minta ampun kepada Allah, yursilis sama alaikum idrar. Allah akan turunkan hujan dari langit yang menjadi barokah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Aku Allah juga akan melimpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Istighfar membuka pintu rizki. Kalau orang istighfar dosa dihapus, pahala ditambah, Allahnya bahagia dan gembira Terus pintu rizki dibuka Curah-curah hujan juga dibuka Tapi hujan yang memberi manfaat Bukan memberi madarat Wah oh, istighfar itu luar biasa Mengetahui sifat Allah seperti itu Walaupun kita banyak dosa Walaupun kita banyak melakukan maksiat Ada nggak harapan untuk diampuni? Ada Pernah nggak dengar kisah orang yang sudah membunuh 99 orang lalu mutabat? Ya, kemudian datang ke seorang rahib. Saya sudah 99 saya hajar tuh sampai mati. Tapi mutabat bisa nggak? Kata si rahib nggak bisa, tiada maaf bagimu. Kalap tuh orang dicabut pedangnya disabet dari si rahib. Kenceng maut. Genap aja berapa? seratus orang, tapi kesempat ke, ke, ke semangat tobatnya nggak putus. Dia datang kepada alim. Alim itu bukan alim bahasa Subang. Alim bahasa Arab yang artinya apa? Berilmu. Kata orang berilmu, tidak ada yang bisa menghalangimu dari tobat. Apa yang menghalangimu dari tobat? Tobatlah Allah akan ampuni dan diampuni. Coba dosa kita apa sih? Sudah pernah membunuh? Belum. Semua dosa lain di bawah dosa membunuh. Kalau ada yang pernah membunuh, ada yang memukul, ada yang nusuk tapi tidak sampai mati, sahana pun bunuh Kalau ah saya pernah membunuh. Berapa orang? seratus Enggak. Paling sepuluh ekor kambing. Ah <laughs> eta mah atuh dosanya. Ini seratus orang dibunuh kebayang segede apa dosanya tapi tobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tahu Allah Maha Pengampun ada rasa roja, ya. Jadi mengenal Allah dengan pemahaman yang sebenarnya bisa melahirkan rasa cinta kepada Allah. Dalam waktu yang bersamaan bisa menghadirkan rasa takut, roja, ikhlas, tawakal, hanya mengesahkan Allah dalam hal ibadah dan itu inti dari kebahagiaan seorang hamba dan tidak ada jalan yang bisa menyebabkan kita mengenal Allah kecuali dengan mempelajari asma-asma dan sifatnya. Dari sini kita mengetahui mengenal asma dan sifat Allah bisa menambah iman, menambah rasa takut, menambah rasa tawakal, ikhlas, mahabbah, khauf, roja, khasyah dan yang lain-lainnya. Ini faedah kedua dari mempelajari asma dan sifat Allah. Ketiga, Annallaha khalaqal khalqa. Saya anjurkan masing-masing terutama para santri ya yang pernah belajar atau sedang belajar bahasa Arab memfotokopi kitab ini. Jadi sambil mendengarkan sambil lihat. Lihat cara bacanya, menterjemahkannya dan penjelasannya. Kalau dengan lihat nanti tambah konsentrasinya. Teu olohok we terus bari ngacai. Teu cai. Ketiga, siapa yang perlu fotokopinya ya, silakan hubungi panitia di sini ya. Siapa yang punya kelebihan rizki Keluarkan untuk Memberikan secara gratis Kepada jamaah Pahalanya berlipat Pahalanya mengalir terus Koordinasikan sama Ustadz Acu di sini Atau siapalah yang ditunjuk ya Agar tidak hokcai tadi Ketiga Annallaha khalaqal khalqa ليعرفوه ويعبدوه وهذا هو الغاية المطلوبة منهم وهذا هو الغاية المطلوبة منهم فالاستغال بذلك استغال بما خلق له العبد وتركه وتضييعه إهمال لما خلق له وقبيه بعبد لم تزل Eh, ni'amullahi alaihi mutawatirah wa fadluhu alaihi azimah min kulli wajhin ayyakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatihi. Coba bayangkan. Ini sikap tahu diri manusia kepada Allah. Poin ketiga di antara faidah dari mengenal asma dan sifat Allah adalah sesungguhnya Allah telah menciptakan makhluk agar makhluk ini mengenal Allah dan beribadah kepada Allah. Apa ayatnya tuh? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saya tanya yang pernah belajar nahu atau guru nahu illa liya'buduna budunu buduni illa liya'budun Budu, ni apa nak kenapa ni asalnya ya buduna asalnya ya karena ada huruf li huruf li ini huruf nasab jadi liya budu nunnya dibuang karena nasab wa alamatun nasbihi hadfun nun membuang nun li'annahu min af'anil khamsah karena dia termasuk afal khamsah tapi setelah liak budu ada nun, ada ana, liak budunani asalnya begitu kan? Ya budunani karena ada li jadi liak buduni. Karena ini di akhir ayat ianya dibuang, liak buduni. Ada ni-nya ada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa budu ni Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecil untuk beribadah kepadaku. Dan inilah tujuan yang ingin yang diinginkan oleh Allah dari manusia, dari penciptaan manusia. Manusia diciptakan untuk ibadah. Maka menyibukkan diri dengan hal tersebut menyibukkan diri dengan mengenal Allah dengan Asmaul Husna berarti menyibukkan diri dengan tujuan utama diciptakannya manusia. Diciptakannya manusia itu untuk ibadah. Ya. Ibadah tidak bisa dilakukan tanpa mengenal siapa yang kita sembah. Siapa yang kita ibadati, yaitu Allah Azza wa Mengenal Allah itu mengetahui tentang Allah secara mendalam agar ibadah kita semaksimal yang kita bisa. Agar ibadah kita itu perpek. <laughs> Apa perpek? Sempurna. Itu bahasa Inggris perpek. <laughs> Jadi agar sempurna maka menyibukkan diri dengan asmaul husna dan sifat-sifat Allah berarti menyibukkan diri terhadap tujuan utama diciptakannya manusia. menyia Menyanyiakannya, melalaikannya, tidak mau mengenal asma dan sifat Allah, berarti melalaikan tujuan utama diciptakannya manusia. Sungguh buruk. Nah ini lihat, tak tahu dirinya manusia begini. Sungguh buruk seorang hamba yang nikmat yang Allah berikan kepadanya terus mengalir Karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepadanya terus ngagolontor dari segala aspek tapi dia bodoh tentang sang pemberi nikmat dan berpaling ngabalir malengos tidak mau mengenal sang pemberi nikmat. Kalau umpamanya ada tetangga baik kepada kita, setiap hari kita dikirimi makanan, dikirimi uang, dikirimi bantuan segala macam. Tiap hari selama bertahun-tahun. Kemudian datang teman kita dari jauh. Itu tetangga kamu yang baik kepada kamu itu siapa namanya? Siapa ya? Nggak tahu duka Ujang, duka Acep. Padahal sudah <laughs> bertahun-tahun. Kerjanya di mana? taduka desa. Duka pejabat, duka penjahat. Hmm. Orang mana asalnya? Tak, lagi kurang apa? Tak, ta. ke orang yang sangat baik begitu nggak kena. Pika sebelen tuh ya jelema. Pika sebelen tuh. Oleh karena itulah, kalau kepada orang saja yang sangat baik tiap hari selama bertahun-tahun puluhan tahun baik ke kita, kita hari-hari. Dia sakit nggak tahu dia sedang ada kesulitan nggak tahu dia sedang butuh <laughs> bantuan juga nggak tahu keinginannya apa hobinya apa asalnya dari mana nggak nggak tahu ini orang ini pikir sebelum luar biasa mestinya kalau orang sebaik itu ingin tahu penasaran orang mana asalnya namanya siapa pekerjaannya apa apa yang disukai oleh dia kita juga ingin balas kebaikannya kan gitu ya ini mah enggak hare-hare kalau ke orang saja sudah begitu, apalagi kepada Allah. Allah memberikan kehidupan kepada kita. Memberi kesehatan kepada kita. Memberi rizki, memberi segala macam kemudahan kepada kita. Tapi kita tidak mau mengenal Allah. Sifatnya bagaimana, nama-namanya apa saja. Nah, kita ini tak tahu diri. Ya. Makanya disebutkan oleh muallif Syekh Abdul Razzaq hafizahullah wa qabihun bi'amdin lam yazal ni'amullahi alaihi mutawatirah wa fadluhu alaihi aziman min kulli wajhin ay yakuna jahilan bi rabbih mu'ridan an ma'rifatih sungguh buruk seorang hamba yang nikmat Allah mengalir terus kepada dirinya Karunia Allah juga ngocor terus kepadanya dari segala macam aspek Tapi orang itu bodoh tidak tahu tentang Allah Tidak mengenal nama dan sifat Allah Dan mu'aridan an ma'rifatihi Mu'aridan itu ngabalir Berpaling malengos tidak tidak mau tahu siapa Allah dan bagaimana sifatnya Sabodoh teh teing Ini seburuk-buruk sikap seorang hamba kepada Allah Jalla. Inilah faidah ketiga. Faidah keempat. Faidah keempat dari mempelajari asma dan sifat Allah adalah anna ahada arkanil iman bal afdaluha wa asluha al imanu billah wa laysal imanu bimujarradi qawlihi amantu billahi faqat min ghairi ma'rifatihi bi rabbih bal haqiqatul iman ayya'rifa alladhi yu'minu bihi wa yubdilu juhdahu fi ma'rifati asma'ihi wa sifatihi hatta yablugha darajatal yaqin wa bihasbi ma'rifatihi bi rabbih yakunu imanuhu fa kullama izdada ma'rifatun bi rabbih izdada imanuhu wa kullama naqasa naqasa wa at tariq yusiluhu ila dhalik tadabburu as-sifatihi wa asmahi azza wa jalla. Poin yang keempat. Faidah keempat dari mempelajari asma dan sifat Allah adalah bahwa salah satu rukun iman bahkan rukun iman yang terpenting yang paling utama, yang paling pokok adalah rukun iman yang pertama Rekomendan pertama apa? Iman kepada Allah. Sedangkan iman kepada Allah tidak cukup di mulut saja dengan mengatakan aku beriman kepada Allah tanpa mengetahui asma dan sifat Allah yang diimaninya. Bahkan hakikat dari iman adalah mengenal siapa yang kita imani dan mengerahkan seluruh kemampuan, seluruh potensi yang kita lakukan untuk mengenal dekat namanya dan sifatnya sehingga sampai pada derajat yakin. Kadar pengetahuan manusia kepada Allah akan berbanding lurus dengan kadar imannya. Semakin bertambah ilmu dan pengetahuan dia tentang Allah Semakin bertambah imannya Kalau pengetahuan tentang Allah kurang Imannya pun sekurang ilmunya Dan jalan terdekat Untuk bisa mengenal Allah Hanyalah dengan mentadaburi Mempelajari, menelaah nama-nama dan sifat Allah SWT jadi kuat lemahnya iman kita kepada Allah sangat ditentukan oleh banyak sedikitnya pengetahuan kita tentang Allah Azza wa Jalla. Makin mengenal tentang Allah nama-namanya dan sifatnya, makin kuat ini iman. Kalau kurang, makin kurang iman. Kalau enggak kenal Allah sama sekali, enggak ada iman tuh dalam hati. Bagaimana seorang bisa beriman kepada Allah padahal dia tidak mengenal Allah? Oleh karena itulah maka mempelajari asma dan sifat Allah berarti menguatkan rukun iman yang pertama sebagai rukun iman yang paling pokok di antara enam rukun iman. Ini yang keempat. Kelima, faidah kelima. Annal ilma bihi ta'ala aslul asya'i kulliha. hatta innal arifa bihi haqiqatal ma'rifah yastadillu bima arafa min sifati wa af'alihi ala ma yaf'aluhu wa ala ma yashra'uhu min lahkam li'annahu la yaf'alu illa ma huwa muqtada asma'ihi wa sifatihi fa'af'aluhu da'iratun bainal adl wal fadl wal hikmah Walidzalik la yasra'u ma yasra'u minal ahkam illa ala hasbi maqtadahu hamduhu wa hikmatuhu wa fadluhu wa adluh. Fa akhbaruhu kulluha haqqun wa sidqun wa awamiruhu wa nawahihi adlun wa hukmuh. Kelima berilmu tentang Allah, mengenal Allah taala merupakan pokok pangkal dari segala sesuatu sehingga seseorang mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya orang yang mengetahui dengan pengetahuan yang sebenarnya tentang asma dan sifat Allah dia akan mengenal, mengetahui perbuatan Allah dan syariat Allah berupa hukum-hukum. Seluruh hukum Allah, seluruh syariat Allah merupakan perwujudan dari nama nama dan sifat Allah. Perbuatan Allah, hukum-hukum yang Allah tetapkan tidak akan mungkin keluar dari sifat-sifat Allah. Tidaklah Allah mensyariatkan sebuah hukum kecuali syariat itu pasti pertama adil, bijak. Yang kedua, karunia uh, uh, hukum itu pasti demi kebaikan makhluknya agar makhluknya tidak binasa, tidak celaka, tidak terjerumus ke dalam perkara yang membahayakan. Karena Allah itu Rahman dan Rahim, sayang kepada makhluknya agar makhluknya tidak celaka, maka diberikan aturan selama hidup. Agar makhluknya bahagia, diberikan aturan selama hidup di alam dunia. Agar makhluknya ini merasakan ketenangan, ketentraman, maka diberikan aturan selama hidup. Semua aturan tersebut merupakan perwujudan dari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Seluruh berita yang Allah sampaikan adalah benar karena Allah sebenar-benar ucapan. Wa man asdaqu minallahi haditha dalam ayat lain qila siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Siapa yang paling bagus ucapannya daripada Allah? fa inna asdaqal hadithi kitabullah sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah Al-Qur'an karena Allah itu maha benar semua ucapannya benar semua informasi yang Allah berikan dalam Al-Quran pasti benar Baik informasi masa lalu tentang Nabi-Nabi terdahulu Kan kita tidak menyaksikannya Tapi diberitakan dalam Al-Quran ada kisah Nabi Adam dengan malaikat dengan iblis yang malaikat dan iblis disuruh sujud, sujudlah malaikat tapi iblis tidak. Ada kisah Nabi Nuh dengan anaknya dengan istrinya. Ada kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dengan kaumnya. Ada Nabi Musa dengan Fir'aunnya. Ada ini, ini. Semua itu pada masa lalu. Pasti benar. Tidak akan mungkin bohong atau dusta. Karena salah satu sifat Allah adalah sadiq. Oleh karena itulah maka pasti tidak akan keliru, tidak akan salah dan tidak akan bohong. Seluruh perintah dan larangan Allah tidak akan keluar dari sifat adil dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Maka semua syariat Islam merupakan perwujudan dari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sholat? Pasti untuk kebaikan manusia. Dengan sholat, kita sehat lahir dan batin. Dengan sholat, kita merasakan ketenangan. Dengan sholat, maka dosa-dosa kita bersih, pahala bertambah, pikiran kita jernih, jiwa kita tenang. Ada nggak kebahagiaan dalam hidup yang melebihi kebahagiaan yang bisa diraih dengan sholat? Tidak ada. Selesai sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Setelah sholat dia nggak mau maksiat karena maksiat merusak sholatnya. Orang yang sholat tapi tetap maksiat, sholatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Wail itu bagi orang yang sholat Yaitu sholat orang-orang yang Sahun'an Sholatihim Sahun'an itu artinya Dia lalai dari hikmah sholat di luar sholat setelah sholatnya di luar sholatnya Dia itu tidak boleh lalai dari hikmah sholat Hikmah sholat apa? Tanha anil fahsyai wal munkar Sehingga kalau setelah sholat dia bermaksiat Sholatnya rusak ditolak oleh Allah, diancam dengan wailul lil musallin. Makanya di luar salat kita menjaga diri dari maksiat untuk menjaga salat kita agar tidak rusak tuh. Itu ada kebaikan. Ada nggak efek sholat terhadap kesehatan? Ada kesehatan fisik raga. Al Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyah rahimahullah menyatakan al khusyu'u fi shalah. Ya, watana Subus sunnah fi af'aliha kata beliau khusyuk di dalam sholat dan sesuainya gerakan-gerak solat kita dengan sunnah Nabi SAW bisa menyembuhkan banyak penyakit lahir dan batin. Dan ini dibuktikan oleh hasil penelitian para ahli kesehatan ruku, sujud, duduk dengan cara tegak benar, itu menstimulasi seluruh organ tubuh untuk bekerja secara proporsional dan benar. Sujud dengan posisi seperti itu dengan kadar lama seperti itu mengakibatkan darah turun ke otak mensuplai banyak oksigen ke daerah otak akhirnya lebih cerdas dia lebih sehat dia Ketika ruku dengan cara ruku yang benar meluruskan tulang punggung, posisi si kepala tidak menanduk, tidak menengadah tapi segaris gitu ya. Itu kata orang Sunda mah ngabatak otot-otot dan urat-urat tulang punggung sampai ke paha sampai ke betis seperti itu dengan kadar lama yang pas selama dibacakannya doa itu. Tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Itu membuat sehat. Kata para ahli kesehatan yang menelaah apa? Menelaah gerakan-gerakan sholat. Termasuk aspek lahirnya sesuai dengan isi doa yang bila dihayati meng mengakibatkan sinerginya gerakan fisik sholat dengan kondisi psikis orang yang sholat ketika menghayati bacaan. Tahu nggak ada berita bahwa satu pasukan khusus tentara Korea masuk Islam gara-gara menelaah sholat. Mereka itu mempelajari yoga. Yoga itu selain ber, berfungsi menyehatkan badan juga menyehatkan jiwa. Gerakan-gerakan yoganya itu difikirkan, di, di apa, dicari uh, posisi yang kira-kira lebih pas dibanding gerakan-gerakan sebelum. Ketika melihat ada orang yang salat aneh. Oh, ini pas ya. Lalu dicoba, ternyata benar. Hanya masuk Islam dengan anak-anak buahnya. Walhasil Allah tidaklah mensyariatkan salat kecuali demi kebaikan kita sebagai manusia. Ada nggak penderitaan di dalam sholat yang kita alami? Mungkin ada cangkel pegelnya yang makin lama makin cangkel. Allah syariatkan saum kepada kita. Ada penderitaan? Ada. Apa? Lapar, haus, lemes dan seterusnya. Ada nggak kebaikan? Ada. Lahir apa batin? Lahir dan batin. Batinnya jelas dosa-dosa berkurang. Ya. Lapar yang dialami di awal-awal saum terasa sebagai penderitaan, setelah lama-lama terbiasa terasa sebagai sebuah kenikmatan. Secara fisik, secara raga, saum disepakati oleh seluruh ahli kesehatan sebagai terapi yang sangat bagus untuk menawarkan racun-racun yang ada dalam tubuh ya, dinetralisir. Wah pokoknya mas saum itu kebaikannya lahir batin dunia akhirat. Maka karena Allah bagernya ah dede asih ke hamba nak seluruh aturan Allah itu yang diberlakukan bagi manusia demi kepentingan manusia itu sendiri bukan demi kepentingan Allah. Allah kan berfirman pada hari kiamat kepada seluruh jin dan manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ya Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a." Hai anak Adam, seandainya semua kalian dari awal sampai akhir. Jin ataupun manusia, semuanya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir nanti pada hari kiamat, jin ataupun manusia, semuanya memiliki hati. Sebaik-baik hati di antara kalian. Siapa manusia yang paling baik hatinya? Nabi Muhammad SAW. Seandainya seluruh manusia dan jin seperti Nabi Muhammad hatinya, kalau hatinya seperti itu pasti ibadahnya juga hebat, ya pasti tidak akan ada keburukan. Semuanya ahli ibadah, semuanya ahli tauhid, semuanya menyembah dengan penyembahan yang sempurna kepada Allah. Semua makhluk seperti itu, seandainya semua kalian beribadah kepadaku dengan sesempurna-sempurna ibadah, maka itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Jadi ibadah yang dilakukan oleh manusia berpengaruh nggak kepada Allah? Enggak. Sebaliknya, seandainya kalian dari awal sampai akhir jin ataupun manusia durhaka seperti iblis, semuanya jin manusia seperti iblis, durhaka itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan aku. Ibadah atau tidak itu manusia nggak ngaruh kepada Allah. Kalau begitu kenapa Allah merintahkan manusia dan jin ibadah demi kepentingan manusia itu sendiri agar maslahat, agar terhindar dari bahaya, agar terhindar dari keburukan. Makanya seluruh syariat Allah Azza wa Jalla, hukum-hukum yang Allah terapkan bagi manusia, aturan yang Allah wujudkan untuk kepentingan makhluknya, itu seluruhnya wujud dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengenal nama dan sifat Allah Azza wa Jalla itu akan semakin menyadarkan diri semua syariat itu demi kepentingan kita loh. Baik kepentingan dunia ataupun akhirat, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dia akan lebih terdorong, lebih terstimulan untuk melakukan ibadah secara ikhlas. Ini ibadah itu bukan untuk orang lain, bukan untuk Allah, untuk kita. Allah nggak perlu kepada ibadah kita. Allah nggak terpengaruh oleh ibadah atau tidak ya, yang dilakukan oleh manusia ataupun jin, enggak. Ibadah kita tidak menambah apapun kepada Allah, durhaka kita kepada Allah tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Semuanya untuk kepentingan kita. Berdasarkan hal itulah maka berkata muallif, "Wa min hadhil fawaid." anna ma'rifata anna ma'rifatal asma'il husna wa sifatil ulia muqtadiyatun li athariha minal ubudiyati wal khusyu' fa kullu ubudiyatin khasah hiya min muqtadayatiha wa mujibatil ilmi biha wa tahaqquq bi ma'rifatiha wa hadha mutarradun fi jami' anwa'il ibadah ubudiyah allati 'alal qalbi wal jawarih Berdasarkan lima faidah yang tadi diterangkan Kita mengetahui bahwa Mengetahui asma'ul husna Nama-nama Allah yang terbaik Mengetahui sifat-sifat Allah yang tinggi Memberi efek kepada kualitas dan kuantitas ibadah dan ketawaduan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka seluruh sifat-sifat ubudiyah yang kita lakukan itu termasuk perwujudan dari kandungan asma dan sifat Allah. Seluruh penghambaan amal baik yang kita lakukan merupakan perwujudan dari ilmu kita tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ilmu tentang sifat Allah dan nama-nama Allah merupakan ruh dari kehidupan ini. Tanpa ada ruhnya ini kehidupan kita akan terasa sangat hampa. Gitu ya. Ini lima faidah tentang mengetahui atau mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjelaskan tentang Faidah atau lima faidah mengenal asma dan sifat Allah Maka muallif hafizahullah ta'ala memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi Beliau menyatakan Wabayanu dhalik Penjelasan rinci dari hal itu adalah Kita teruskan bulan depan sekarang spesial untuk hari ini saja. Saya pamit hanya sampai setengah sebelas ya. Lebih sedikit lah nanti. Waktu yang tersisa sekarang tinggal sebelas menit lagi untuk tanya jawab. Tapi bulan-bulan depan insya seperti biasa sampai zuhur khusus untuk hari ini saja. Ada uzur ya. Jadi penjelasan saya cukup sampai di sini saja dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi disebutkan salah satu sifat Allah lah muntaqim. Dan itu dijelaskan dalam ayat maupun hadis yang sahih. Secara bahasa muntaqim itu pembalas. Kalau diartikan dendam dengan makna yang negatif keliru. Sebab dendam dalam kamus manusia, pemahaman manusia adalah keinginan untuk membalas secara terus-menerus. Orang itu sudah mengaku salah dan minta maaf. Tapi kita tidak memaafkan, terus saja ingin membalas. Itu namanya dendam. Baik apa buruk? Buruk. Kalau itu buruk dipastikan bukan sifat Allah SWT Sehingga makna muntakim hanyalah memberi balasan kepada orang yang layak dibalas. Dan ketika orang itu berhenti dari kejahatan dan tobat atas kejahatan, tentu saya dihapus dosanya dan tidak akan dibalas lagi dengan azab. Sama dengan wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Apakah dari ayat ini bisa kita katakan bahwa makar adalah salah satu sifat Allah? Kalau makar dalam arti negatif tidak. Tapi kita katakan Allah membuat makar kepada orang yang memang layak diberikan makar atas balasan Eh, sebagai balasan atas makar mereka. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Kaid juga tipu daya. Mereka melakukan tipu daya. Allah juga akan melakukan tipu daya. Hanya kepada orang yang layak diberikan tipu daya Allah. Yuh, eh, uh, in apa namanya? Innal munafiqina Allah wa huwa khadi'um. Sungguhnya orang-orang munafik bermaksud menipu Allah. Wa huwa khadi'um dan Allah akan menipu lagi kepada mereka. Jadi sifat-sifat seperti ini menipu, membuat makar, membuat pedaya termasuk dendam hanya kepada makhluk yang layak, tidak secara membabi buta selama makhluk itu memang layak untuk di perlakukan seperti itu. Ketika makhluk tersebut berhenti dan tobat tentu saja berhenti pula. Itulah makna muntakim yang berbeda dengan makna dendam dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan manusia dendam itu ngunek-ngunek terus gitu ya. siapa yang jahat kayak orang awas. ya. Itu hampura itulah minta maaf dan tiada maaf bagi awas pokoknya. Nah, itu dendam. Kalau itu buruk dalam pandang manusia apalagi dalam pandang Allah Azza wa dan Allah tidak mungkin memiliki sifat yang buruk. Seluruh sifat-sifat Allah adalah baik ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang sudah ngetik di print nih. Mungkin sudah sebulan yang lalu ngetiknya. Ustaz pada pertemuan minggu kedua bulan Dzulqa'dah tuh kan? Berarti bulan yang lalu. Saya meminta untuk didoakan agar bisa keluar dari kesulitan ekonomi karena memilih keluar dari salah satu bank konvensional. Saat itu didoakan nggak ya lupa? Tapi biasanya didoakan langsung ya. Segala puji bagi Allah pada esok harinya saya ada panggilan kerja. Tuh kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan diterima kerja. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Ya sama-sama. Barakallahu fiik. Saya nggak minta fee. 50 persen enggak. <laughs> Ikhlas. Eh, ya, kepada Ustadz dan Ikhwan maupun Ahwat atas doanya. Ya, kandum juga ikut mendoakan minimal mengaminkan saat itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas atas doa yang telah dipanjatkan untuk saya dan keluarga yang mana kondisi ekonomi kami mulai membaik. Semoga kita semua senantiasa istiqomah. Alhamdulillah ini busyra saroh ya. Ini berita gembira dan bukti kebenaran dari janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa may yang yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan keluar. Jangan ada Kadang-kadang setan muncul, bukan kadang, pasti setan muncul. membisikan, bisikan yang menyesatkan kepada kita. Apa bisikan itu? Setan menyatakan ayat itu kan menyatakan wa may siapa yang bertakwa kepada Allah. Kalau kamu nggak termasuk takwa walaupun keluar dari bank, nggak akan dikasih jalan keluar. Kan gitu ya? Mikir lagi, iya ya, saya kan nggak takwa. Kalau ayat itu tentang orang yang Takwa. Wah, kayaknya saya nggak dapat jalan keluar kalau keluar dari bank. Ah, udah aja nunggu panggilan yang lain tetap kerja. Panggilan nggak muncul, kerja terus di dalam pekerjaan yang haram. Itu setan. Ya. Ketahuilah bahwa langsungnya kita berhenti dari pekerjaan yang haram karena takut dosa itu perwujudan takwa yang sesungguhnya minimal di bidang itu. Dan kena dengan janji Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al makhraja." Ya. Jadi seperti itu dan kasus seperti banyak. Di Jakarta saya sempat diundang ke sebuah kantor. Gedung, gedung perkantoran. Salah satu kantor yang ada di gedung itu ada kantor bank bank yang sudah terkenal, bank nasional, swasta, bank konvensional. Ketika ngaji di mesinnya cukup besar, ber-AC juga, seperti ini tapi tidak sepanas ini. Eh, begitu selesai, eh, begitu awal saya datang sebelum zuhur karena ngisinya dari zuhur sampai jam 1 gitu ya. Sebelum zuhur saya sudah datang ada ikhwan bawa kue, bawa buku, gitu ya. Diperkenalkan. besar dikenalkan ikhwan. Siapa ini? Ah, panjang nanti aja ceritanya. Si Iwan itu ngampar, dagang. Dan semua karyawan yang ada di sana hormat kepada dia. Bos-bosnya juga <laughs> hormat kepada dia, gitu ya. Kemudian dia dagang biasa dan banyak yang membeli alhamdulillah. Begitu selesai sambil nganter saya ke travel di mobil, Ikhwan itu cerita. Ustaz tahu siapa Ikhwan tadi? Enggak, itu dulu GM di bank di sini. Setelah diterangkan haramnya bekerja di bank, total dia berhenti. Banting setir dagang bayangkan di bekas kantornya. Di sana juga dulu dia <laughs> bos di sana, ya. Kemudian dia ampar-ampar dagang keluar. Makanya pantas karyawan karena sana hormat walaupun kepada pedagang amparan. Karena mantan <laughs> mantan bosnya dan diizinkan karena selama jadi bosnya itu bagus baik sikapnya. Luar biasa sampai seperti itu tuh. Saya bilang ke Iwan, coba perhatikan dia akan menjadi orang sukses lihat aja lebih gede gajinya daripada penghasilan daripada gaji selama dia menjadi bos di sini sampai sekarang belum ada lagi berita ya belum ada lagi laporan karena saya juga nggak pernah ke sana lagi jadi yakinlah bahwa berhentinya kita dari pekerjaan yang haram itu wujud ketakwaan yang nyata, yang real minimal di bidang itu saat itu dan akan kena dengan ayat tadi wa may ya yaj'al lahu makhraja ya. Kasus ini banyak di Bandung ada, nggak perlu saya ceritakan karena mungkin saya ceritakan pernah saya ceritakan di sini. Ada lagi yang mau bertanya lewat mic, silakan. Saya bacakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang bertobat tapi dia melakukan kesyirikan dan dia tidak tahu bahwa amalan dia itu syirik, apakah dosanya diampuni? Orang yang melakukan perbuatan syirik karena kebodohan, karena ketidaktahuan, ya dimaklumi, dimaafkan. Selama tidak ada informasi ilmu yang masuk kepada dia bahwa perbuatan itu syirik. Selama tidak ada yang mengingatkan. Dan dia tidak boleh dihukumi dan difonis sebagai orang musyrik. Tapi wajib kita beritahu bahwa itu perbuatan syirik. Kalau sudah diberitahu tetap ngeyel barulah berdosa. Adapun yang menjadi dalil adalah ketika dahulu para sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan kami, bagi kami dzatu anwat sebagaimana orang-orang musyrik punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu sebuah sebatang kayu yang suka dipakai menggantungkan senjata-senjata untuk perang, padang, panah, tombak dan yang sejenisnya. Yang apabila senjata itu disimpan di sana menjadi benda pusaka, menjadi sakti mandraguna, menjadi seolah-olah hidup memiliki ruh. Jadi Datu Anwar itu semacam jimat yang dianggap punya sebuah kekuatan tertentu. Orang-orang musyrik biasanya punya seperti itu. Ketika para sahabat yang dulunya musyrik tahu terus masuk Islam, mereka minta, "Wahai Rasul, cing buatkan bagi kami Zatu Anwar." Sebagaimana mereka orang musyrik juga punya Zatu Anwar. Para sahabat meminta semacam jimat tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Kalian telah berkata kepadaku, seperti perkataan kaum Nabi Musa kepada Musa yang mengatakan Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Untuk kami sembah. Sebagaimana tuh orang-orang musyrik juga punya patung sesembahan. Membuat patung, meminta patung sembahan hukumnya apa? Musyrik. Perkataan sahabat minta zatu anwat kepada Nabi adalah syirik perbuatan syirik, orangnya musyrik. Jadi para sahabat pernah meminta seperti itu karena ketidaktahuan bahwa itu syirik. Lalu diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syirik, lalu berhenti, tidak lagi ngeyel untuk meminta. Apakah oleh Nabi para sahabatnya dikafirkan kalian sudah musyrik lagi itu tadi? Hayya syahadat lagi. Apa begitu? Tidak. Yang menunjukkan perkataan dan sikap para sahabat yang meminta jimat tadi bukan termasuk perbuatan syirik yang uh, mengeluarkan mereka dari Islam karena ketidaktahuan. Kecuali kalau sudah tahu biarlah musyrik juga ya Rasulullah bikinkan. <laughs> Nah, kecuali kalau begitu baru difonis musyrik. Tapi kalau karena kebodohan ketidaktahuan dia tidak boleh difonis musyrik. Tapi dia wajib dikasih tahu. Oleh karena itu sebuah perbuatan syirik yang dilakukan karena ketidaktahuan pelakunya dimaklumi tidak mengeluarkan orang itu dari keislamannya, tidak dianggap murtad. Tapi itu tetap salah dan dosa. Mungkin dosanya dimaafkan karena ketidaktahuan. Bagi kita yang melihat itu wajib memberitahu bahwa itu syirik dengan dalil yang nyata, dengan penjelasan yang terang yang gamblang yang menyebabkan orang itu faham lalu berhenti dari perbuatannya lalu meninggalkan perbuatan syiriknya itulah yang harus kita lakukan wallahu alam bissawab ada lagi satu terakhir bonus ya ya rujukan kitab-kitab tauhid itu sering kita bahas pertama setiap Jumat sore kita membahas kitab tauhid dari uh, syarah kitab Tauhid. Ada buku judulnya kitab Tauhid lalu disyarah. Syarahnya banyak, di antara syarahnya lafatul Majid, syarah kitab Tauhid. Dan hari Jumat sore yang disiarkan TV dan Rai Roja, kita membahas syarah dari kitab Tauhid dengan judul Al-Qawmu Fid Ta'liq ala Kitab Tauhid. Coba dengar itu, itu yang pertama. Nah, lebih dasar lagi dari itu kitab yang lebih kecil Al-Usulul Thalathah. Dengan syarahnya juga ada penjelasannya ya. Nah, kalau ingin lebih rinci lagi tentang spesial eh, kalau yang tadi kitab tauhid dan Usulul Thalathah tidak murni tauhid, ada akidahnya juga. Kalau ingin khusus mengenal tentang asma dan sifat Allah, ada buku judulnya Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah susunan Syekhul Islam dan sudah ada syarahnya. Ada syarah dari Syekh Al-Utsaimin, ada syarah dari Syekh Shalih al Fuzan, ada syarah dari Syekh eh, Muhammad Khalil Haras dan itu sudah diterjemahkan. Usul Thalatsa dengan syarahnya sudah diterjemahkan. Kitab Tauhid Fathul Majid juga sudah diterjemahkan. Saya nggak tahu kalau Mufid sudah diterjemahkan atau belum. Sudah ya. Kalau Mufid sudah ada terjemahannya, ya. Eh, dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita ingin spesifik lagi tentang uh, asma dan sifat Allah ada Lum'atul I'tiqad, Sunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan syarahnya ada, syarah dari Syekh al Ini juga kalau nggak salah sudah diterjemahkan dengan judul Syarah Lum Lum'atul I'tiqad. Kalau kita ingin spesifik tentang asma dan sifat Allah, ada buku Fiqih Asmaul Husna. Penyarangnya sama dengan pengarang dari buku yang sedang kita bahas itu Syekh Abdul Razak. Ya. Dan kalau tidak salah fikih Asmaul Husna ini dibahas di Radio Roja juga oleh Ustaz siapa, hari apa saya nggak paham. Tapi iya, kalau nggak salah Ustaz Abdullah Taslim. Ustaz Abdullah Taslim. Itu ada penjelasan. Cuma saya tidak menganjurkan untuk membaca kitab itu baik aslinya ataupun terjemahannya. Karena terjemahannya sudah ada Kiki Asmal Husna Tapi ketika saya baca terjemahannya Dan saya tanya kepada beberapa orang yang juga sudah membeli itu Membeli kitab itu dan pernah membacanya Liur, nggak ngerti Dan saya juga pernah membahas kitab itu Di pengajian ibu-ibu di Jakarta Ketika dijelaskan mereka bilang Uh beda banget mendengar penjelasan dengan membaca buku terjemahannya karena iya. memang bahasanya sangat bagus dan mendalam Kalau kurang pas ketika menerjemahkannya kurang kena memang Kalimatnya bagus dan sangat menyentuh Tapi ketika e, pengolahan bahasa terjemahannya kurang pas Daya sentuhnya hilang Daya sentuhnya kepada hati pembaca hilang Dan itu dirasakan oleh para mustamin saat itu Beda banget membaca dengan mendengarnya langsung Ya jadi lebih utama kita boleh kita beli buku-buku terjemahannya, kita buka tapi dengarkan juga penjelasannya dari ustaz. Ya, itu lebih klop, lebih paham, jangan hanya mengandalkan membaca karena hanya dengan membaca e, banyak kesalahpahaman dan banyak e, perkara pokok yang mesti tersentuh oleh e, bacaan itu, tapi karena penerjemahannya yang kurang pas pengelolaan eh, kalimat terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang yang kurang mengena akhirnya daya sentuhnya hilang ya itu yang bisa saya, saya sarankan ya cukup sampai di sini saja dulu untuk bulan ini mudah-mudahan bulan depan kita bisa kembali ke Masjid Agung dan melanjutkan kajian kita membahas buku Asbabuz Ziyaratul Iman wa Nuksonhi ini Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Subhanakallahum bihamdik an la ilaha ant astaghfiruka wa atubu alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.